rambutnya putih. Kulit sudah keriput. Jamaah. Tanda-tanda kematian periksa diri ini. Gosok kulit. Kalau masih bunyi, belum. Kalau sudah tidak bunyi, tidak lama lagi. Dan kelihatannya banyak ibu-ibu yang saya lihat dia gosok tangannya. Kemudian air keringat air mata. Apabila dijilat, masih asin, belum. Tapi kalau sudah tidak asin lagi, tidak lama lagi. Biasa menangis kan agak asin-asin ya. Tapi jangan coba keringat dibawa ke teak. Lumayan. Jamaah. Apalagi tanda berikutnya. Naikkan lidah ke langit-langit. Ah. Kasih goyang-goyang. Kalau masih geli-geli, belum. Tapi kalau sudah tidak geli lagi, tidak lama lagi. Saya yakin dan percaya, pemirsa di rumah juga mencobanya. <laughs> Jamaah. 40 hari sebelum matinya seseorang sudah datang tandanya. Jatuh daun-daunnya. Lalu dibacalah malaikat maut. Lalu berangkatlah malaikat maut melihat siapa yang mau dicabut nyawanya. <laughs> Dia lihat setiap hari datang. Hari 40, 39, 38, setiap hari datang. Setiap hari datang. Untuk apa dia datang? <laughs> Untuk mendoakan. Apanya dia doakan? Mudah-mudahan pas dia mati, mati kebaikan. <gasps> mudah-mudahan dia mati baik. Ya Allah, dia belum sadar. Dia belum salat, dia mencuri. kata lagi. Alhamdulillah sudah sadar masuk ke masjid, ternyata mencuri sendal. <laughs> Mudah-mudahan kita mati dalam husnul. Tapi ujung-ujungnya setelah mati pasti menuju tempat yang namanya sorga ataupun neraka. Itulah yang abadi. Kampung kita sebenarnya adalah sorga dan insya Allah semua masuk sorga. Kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau? Ya jelas. Tidak salat berarti tidak mau. Betul tidak? Iya, ya, <laughs> Menurut pendapat Bat Indul tentang sorga, ada yang masuk neraka, ada yang masuk sorga. Sorga itu gimana sih? uh, ah, surga itu uh, segala keindahannya dijanjikan oleh Allah itu ada gitu. Oh. Yang di dunia nggak ada semuanya sudah ada di sana disiapkan. Luar biasa. Kalau Mbak Pega melihat tentang surga atau pernah mendengarkan tentang surga itu bagaimana? Ya kalau pasti semua orang taunya kalau surga itu sesuatu yang indah-indah di sana hmm. sesuai dengan amal perbuatan di dunia. Kalau misalnya di dunia melakukan untuk uh, akhirat, insya Allah dunianya kan ngikut Ustaz. Oh, Jadi oh, kayak, oh. kurang lebih kayak gitu. Jadi ada air di sana yang indah-indah, terus segala apa yang kita inginkan di sana bisa dikabulkan. Oh, itu surga. Bagaimana dengan neraka? Kok lihatnya ke Demi Ustaz? Ustaz nggak adil tuh. Ya adil lah surga yang bahas. <laughs> Eh, kalau di neraka, bagaimana model neraka itu? Sepanjang yang pernah mungkin didengar atau pernah uh, yang ditahu oleh Denny, gimana itu neraka? Uh, tempat yang menyeramkan, di mana di situ pembalasan atas apa yang kita lakukan gitu, Pak Ustaz. Oh, oh, oh, oh. Yang jelas, hmm, maaf, kita akan masuk surga, tapi harus melewati tujuh rintangan. Mati kuburan, kebangkitan, ada masar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Kita akan melewati itu. Dan titian siratal mustaqim dibentangkan di atas neraka. Kalau kita lolos, insya Allah masuk surga. Yang tidak lolos berarti jatuh. Dan langsung masuk ke neraka. Mau tahu tips-tipsnya untuk masuk surga? Mau? Mau? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Sahamda